Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, sayyidina maulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka istifhamun takririyun. Ay wajadaka yatiman bifaqdi abika qabla wiladatika aw ba'daha. Fa awa bi ila ammika Abi Talib wa wajadaka dhallan amma anta alayhi al'ana min syari'ah. فهدا أي هداك إليها ووجدك عائلا فقيرا فأهنا أهناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها وفي الحديث ليس الغناء عن كسرة الأرض ولكن الغناء غنى النفس فأما اليتيم فلا تجهر بأخذ ماله أو غير ذلك وأما السائل فلا تنهر تجزر لفكره وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث akhbir wa hudifa dhamiru sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasil kemarin diterangkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala manfinya ada dua ini ya kemudian walal akhiratu khairul laka min ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha musbatnya yang diitsbat ada dua yang ditiadakan Allah tidak akan meninggalkan Nabi Allah tidak pernah tidak akan tidak marah kepada nah, nabi. Kemudian ditetapkan Allah itu bukan meninggalkan nabi, malah menyediakan di akhirat lebih baik daripada urusan dun, dunia kepada nabi. Sangat perhatian dengan nabi. dan Allah bukan marah tapi yu'ti karabu kafatardo Allah akan memberikan banyak kepada nabi sampai nabi ridho. Bukan bukan berarti Allah hanya ridho, tapi Allah akan membuat Nabi ridho. Nabi buas. Jadi eh, ilahuna tamma jawabul gosam bimuthbataini ba'da manfiyain. Kemudian diteruskan alam yajidka yatiman istifham takrir. Setelah nafi berarti diiyakan, ditagrir, ditetapkan. Alam yajidka ay wajadaka. Benar-benar Allah telah mendapatkan kamu ya Muhammad. Yatiman, seorang anak yatim. Bifak diabik dengan tidak adanya orang tua kamu, Syed Abdullah. Gabla wiladatik sebelum kelahiran kamu ada menyatakan ketika Sayyidatuna Aminah lagi hamil dua bulan ada menyatakan sebelum lahir dua bulan meninggal Sayyid Abdullah au ba'daha atau setelah wiladatik setelah kelahiran Nabi ada khilaf ada menyatakan Sayyid Abdullah meninggal setelah lahirnya Nabi dua bulan ada yang menyatakan setelah enam bulan macam-macam di situ ada khilaf ada eh, tujuh bulan ya ada sembilan bulan ada yang menyatakan delapan belas bulan tapi yang sahih adalah yang pertama yaitu ketika Sayyidatina Aminah hamil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dua bulan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka Allah memelihara ya, melindungi atau memelihara. Bi maka sekiranya Allah mengumpulkan kamu ya Muhammad ila amika kepada paman kamu Abi Talib, Abu Talib. Abu Talib ini syakik saudara sekandung dengan paman Rasulullah Abdullah. Dengan ayah Rasulullah Abdul Abdullah syakiknya. Abu Talib. Eh? Ada lagi berpendapat bahwa Yang dimaksud fa'awaka Fa'awa Allah melindungi Nabi dengan menjadikan Nabi yang terbaik. Walaupun yatim tapi tidak nakal. Dilindungi bahkan dijadikan termulia diangkat menjadi Nabi. Karena biasanya anak yatim di saat itu kurang diperhatikan di terhina begitu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Diceritakan di sini Lama mata abawahu qalatil malaikah bagian nabiyuka yatima Faqala Allah Ta'ala ana lahu kafil. Ketika mati ayah dan ibu Nabi, maka malaikat berkata, Ya Allah, Nabimu menjadi yatim. Kata Allah, aku sendiri yang akan miara. Aku sendiri yang akan miara. <coughs> Kenapa Allah membuat Nabi Muhammad hikmahnya apa Allah menjadikan Nabi Muhammad ini yatim kemudian ada ayah ada ibu supaya tidak ada satupun makhluk nanti yang merasa berjasa dengan Nabi hatta orang tuanya hatta orang tuanya supaya tidak ada satupun yang merasa berjasa dengan Nabi jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi bukan karena siapa-siapa bukan karena orang tuanya tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan ya Abu Siri apa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dib fi yutumi. Bagaimana seorang ummi ilmunya seperti begitu padahal enggak pernah satupun orang yang mengajari Rasulullah dan bagaimana seorang anak yatim akhlaknya begitu hebat Padahal tidak ada satupun yang membimbing Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nah, Ini sebagai mukjizat cukup itu sebetulnya Hah? Ilmunya Nabi tidak pakai belajar Akhlaknya Nabi tidak pakai pembina Cukup sebagai mukjizat itu bagi Rasulullah Sallam. nah. Alam yajidka yatiman fa'awa Wa Ini maktufnya kepada yajidka ini mudhari. Kenapa? Karena hafyu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dikatakan wa qalbin karena merubah fi'il mudhari menjadi fi'il madhi bermakna madhi. Karena itu di apa diatafkan pakai madhi juga wa wajadaka. Karena yajidka ay wajadaka. Alam yajidka ay wajadaka sama. Wa wajadaka dan mendapatkan Allah kamu ya Muhammad bolan, bolan itu hilang bisa. nggak ngerti bisa. Amma anta tidak ngerti Amma anta daripada apa yang kamu alai atas ma al-an sekarang minas syariah. Daripada syariat. Dulu nggak ngerti syariat. Ngikuti siapa? Belum syariatnya Nabi Ibrahim itu sudah sudah sudah artinya udah nggak ada yang tahu sudah terlalu lama waktunya fatroh zaman fatroh nggak tahu syariat Hah? nggak tahu syariat nah, maka fahada Allah memberikan petunjuk aihada ka ilaiha Allah memberi petunjuk kamu ya Muhammad ilaiha kepada itu syari syariat Allah menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui di, di, diajarkan kepada beliau segala syari syariat. Bukan berarti nabi asalnya waduh nabi itu asalnya preman kemudian dapat hidayah jadi orang soleh. Bukan begitu maksudnya. ha, Bolan ini bukan berarti sesat ada di sini. ya? ha. Ini sama dengan firman Allah, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Kamu nggak ngerti eh, Muhammad apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Ya bukan berarti begitu maksudnya. Hah? Artinya apa? Asalnya nggak ngerti kemudian diberi oleh Allah Taala sampai nger ngerti gitu. Ada lagi yang berkata bahwa yang dimaksud dolan di sini ghafilan. Lupa. Ini sama dengan Firman Allah, "Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Sebelumnya kamu itu ghafil wahai Muhammad. Akhirnya diberi petunjuk menjadi dakir. Ada lagi menyatakan wa wajadaka dhallan Allah menjadikan kamu Allah mendapatkan kamu dhallan ini figom dulal di kaum yang sesat kemudian fahadahumullah Allah memberikan petunjuk ila rabbik ke eh, eh, fahada fahadahumullah ila rabb fahadallahu taala bika kemudian Allah memberikan petunjuk karena sebab kamu ya Muhammad Allah mendapatkan kamu itu Sesat artinya hidup di kaum yang sesat kemudian mereka kepada Allah berikan petunjuk dengan muai Muhammad. Ada masalah hijrah? Hah? Ada masalah hijrah? Hijrah kemana itu ya? Bingung Rasulullah mau hijrah kemana ini? Fahadah maka Allah berikan petunjuk, hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Ada lagi uh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ashabul kahfi, dulgornen, tentang ruh, nggak tahu jawabannya, fahada maka Allah oh, mengajarkan kepada Nabi jawaban daripada itu semuanya. Ada lagi menyatakan kiblat, Hah? Nabi bingung, Hah? gimana caranya supaya bisa kiblat itu ke ke Ka'bah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala merubah itu ke Ka'bah, macam-macam ada di sini. Ada memang kejadian Rasulullah itu hilang. Kemudian sampai ditemukan. Yaitu ketika Halimatus Sa'diyah akan mengembalikan Rasulullah daripada masa Manetei. Nah, itu pernah Rasulullah hilang. Pernah Rasulullah hilang sampai Halimah ini agak bingung. Satu orang menjadi pemandu untuk meminta kepada berhala waktu itu akhirnya berharanya rubuh datuknya Abdul Muthalib akhirnya tawaf ada di Ka'bah meminta ada di situ alhasil cerita panjang sampai ketemu malah ada lagi itu kan ketemunya di bawah Abu Jahal waktu itu Rasulullah masih kecil Hah? ini eh, Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan Ibn Abbas, raddahullah ila jaddihi biyad aduwih. Allah mengembalikan Nabi Muhammad dengan tangan musuhnya. Sama dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa itu terancam sebenarnya tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke istananya Firaun dibiara sama Firaun. Gede Firaunnya digulingkan. Hmm, ya karena kekufuran daripada si Firaun tadi itu. Nah, jadaka ailan dan Allah mendapatkan kamu ya Muhammad ailan fakiron dalam keadaan melarat. Fa'agna, Ta'ala Habib Habib Ahmad Fa'agna maka Allah Subhanahu wa taala mengayakan kamu Maksudnya arnaka mencukupi kamu bima gani'ak gan bima gana'aka bihi dengan yang membuat kamu gana'ah merasa cukup bihi dengannya. Coba kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal abahnya meninggal ada menyatakan nasi dalam perut atau dalam keadaan masih kecil. Gimana rezekinya nih? Dicukupi dengan ibunya yang melihara. Kemudian ditinggal mati sama ibunya. Dicukupi dengan datuknya yang melihara. Kemudian setelah itu gimana? Meninggal datuknya, dipiara sama paman yang sekandung dengan ayahnya Abdullah itu Abu Abu Talib Kemudian setelah itu Nabi dijodohkan dengan Siti Khadijah yang juga cukup dengan kekayaan Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah meninggal, sahabat-sahabatnya yang sangat loyal kepada Nabi sini Abu Bakar dan seterusnya. Bukankah nggak punya apa-apa Rasulullah? Hah? Fa'agna. Kemudian Allah mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kemudian setelah itu ada ghanimah rampasan perang, waghiriyah dan selain itu semuanya. Hmm. Jadi bukan berarti Nabi itu punya duit banyak maksudnya sini. Kamu fakir kemudian kasih duit yang banyak bukan. Akhirnya artinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memerlukan uh, materi yang terlalu banyak. Kenapa? Untuk dakwahnya Nabi walaupun biaya banyak tapi Allah cukupi dengan jalur yang lainnya. Enggak harus Nabi SAW bekerja tulal laili wan nahar. Hmm? Karena itu dalam hadis Nabi menyatakan laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu daripada banyaknya harta. Tetapi kekayaan itu adalah kekayaan ha? hati. Ha. Kekayaan hati itu karena gonaah. Apa gonaah itu? Rasa neriman. Walaupun tidak banyak tapi dia nerima. Tempe alhamdulillah nikmat tempe. Tapi kalau sudah tempe ya Allah kapan sehati. Nah itu tidak nikmat tempenya itu. Nah, tempenya jadi tidak nikmat jadinya. Paham ya? Nanti sepeda motor, alhamdulillah ada sepeda motor. Tapi inti naik sepeda motor, kapan mercy? Dan nikmat sepeda motor itu jadi. Ya? Nah, karena itu dikatakan kekayaan itu bukan bendanya, hatimu. Walaupun ada benda di mukamu, tapi kalau kamu hatimu tidak kaya, melarat kamu itu. Melarat kamu itu. Ya. jangan kamu membayangkan yang lebih baik lagi. Kalau kamu bayangkan lebih baik lagi, nggak nikmat yang ada di hadapan kamu. Nikmat. Gitu. Fa amal yatimah maka adapun anak yatim fala janganlah kamu tadi itu memaksa. Maksudnya bi akhdhi amwalihi dengan mengambil hartanya itu anak yatim. Au ghairi atau selain itu selain memaksa yaitu menghina anak yatim, tidak menghargai anak yatim, jangan. Ini bahasa begini, sebagaimana engkau wahai Muhammad yatim dipiara sama Allah. Dipaskan bagaimana yang mengasuh kamu tadi itu orang-orang yang hebat, maka kalau ketemu anak yatim kamu harus bersikap begitu. Tapi kalau Nabi langsung Allah. Tapi kalau anak yatim yang ada, ya kamu yang harus memperhatikan begitu, amal yatim fala takhar. Dikatakan dalam satu hadis khairi baitin baitun fihi khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumahnya orang Islam itu adalah rumah yang di, di dalamnya ada anak yatim yang diberlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusau ilaih dan sejelek-jelek rumah daripada rumahnya kaum Islam yaitu yang ada di dalamnya anak yatim yang tidak diberlakukan dengan baik. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Melakukan bersikap baik terhadap anak yatim akan menjadi orang paling dekat nanti di surga Allah bersama Nabi. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara ila isbi'aihi. Kemudian wa ammas sa'ilah adapun asail orang yang minta falatanhar jangan kamu e, bentak ya jangan kamu hardik tasjur lifagri jangan kamu usir atau hardik karena kefakirannya jangan nah, lihat Nabi katakan alam yajidka wa wajadaka ailan fa akan-akan sebagaimana Allah mencukupkan kamu wahai Muhammad daripada kekurangan kamu, kefakiran kamu, maka perhatikan orang fakir itu loh. Jangan karena orang fakir enggak kamu perhatikan gitu. Hah? Orang yang minta tadi itu cukupi keperluannya, kebutuhannya. Wa amasaila falah tanhar. Dikatakan oleh ulama termasuk sa'il di sini talibul ilim. Hah? bukan sa'il ini orang minta harta aja, tapi juga sa'ilul ilim, talibul ilim, santri. Jangan kamu bentak. Kamu harus cukup itu keperluannya. Wa masaila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan adapun dengan nikmat Tuhanmu eh Muhammad, alaika bin nubuwah dengan kenabian kah? wa ghairiha dan juga selain daripada kenabian daripada perbuatan taat atau yang lainnya fahadith maka hadith ucapkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadith maka ucap ucapkan terangkan maksudnya ketika mendapatkan nikmat daripada Allah Omong no alhamdulillah ala nikmatillah. Jangan ketika ada dapat nikmat inti diam begitu. Terangkan fahadis bin nikmah. Kenapa? Karena tahadus bin nikmah itu adalah bagian daripada syukur. Dengan catatan. Pertama, tidak sombong. Kedua, tidak tertipu dengan dirinya. Nih, siapa yang lebih alim daripada aku? Anak ini sudah baca kitab itu, anak baca kitab ini, anak setiap hari mimpi Rasulullah, anak itu dan ini. Enggak apa-apa, asal jangan tertipu dengan itu dan jangan sombong. Fahadis, labas. ini menceritakan kenikmatan Allah itu bagus. Itu bagian daripada syukur. Hah? Itu bagian syukur. Karena itu Rasulullah SAW menceritakan bagaimana dia diangkat derajatnya, diangkat sebagai Habibullah. Dia menyatakan, Ana waladi Adam. Tapi terusannya apa? walafakhir tapi nggak sombong gitu loh. Tetap tafadu, walaupun jadi sayyidu waladi Adam. Itu Rasulullah. Ente kalau mau cerita nggak ada masalah. Alhamdulillah murid anak ini sekian, sekian, sekian. Alhamdulillah murid anak ada yang jadi juara satu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Labas, tapi wala Jangan sombong. Kalau sombong percuma ini. Karena tahadud bin nikmah itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banggakan nikmat Allah, bukan banggakan dirinya. Banggakan mun'im yang memberikan nik nikmat. Walidi ada Masya Allah Walidi itu kini begini begini begini begini gini. Tidak ada masalah. Alhamdulillah bagus itu. Kenapa? Karena itu membanggakan orang yang baik, nggak ada masalah baik. Tetapi kalau inti membanggakan dirinya itu sendiri, lihat anak-anaknya, tuh lihat wali di Jenderal, inti maling cuma. Pak, Ya enggak? Nah, karena itu eh bin nikmah itu bagian daripada syukur bisyarat. Tidak ada menjadikan hurur dan juga bukan karena kesombongan. Katakanlah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu Idza amilta khairan fahaddits bihi ikhwanak liyaktadu bik. Kalau kamu berbuat baik, ceritakan enggak apa-apa. Tapi dengan tujuan supaya orang bisa ngikuti. Anak alhamdulillah baca setiap hari dua juz itu plong hati sumpek-sumpek itu hilang. Inti kalau sumpek-sumpek baca dua juz. Insya Allah hilang ini. Enggak apa-apa, bagus. Untuk diikuti, bukan untuk inti pamerkan amalnya inti. Enggak ada masalah. Nah. Termasuk fahadis ini kalau inti punya duit, inti pakaian pakai pakaian ya Allah dua tahun tidak ganti-ganti satu dok. Padahal mampu untuk beli duit. Loh, inti beli pakaian yang rapi begitu itu termasuk syukur nikmah wa amma bi ni'mati rabbika fahad kain berangkat ke masjid buat sholat nggak ada masalah. Itu termasuk itu. Sandal ya Allah, jebol kabeh ndak ganti-ganti. Punya duit beliau sandal ndak apa-apa beliau. Fahadis. Itu termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahad fahadis. Karena itu diceritakan ada satu orang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasasyab bajunya kumuh sudah. Faqala ala kamal punya harta enggak kata Nabi. Naam, iya ya Rasulullah. Punya. Oh berarti medit ini. Ya, kata Nabi, "Idza ataka Allah malan falyuri atau falyara athara." Falyura falyara Allah atau falyuri athara. Kalau Allah itu memberikan kamu tadi itu harta, loh. Dudukno kenikmatan harta kamu itu supaya Allah itu menyaksikan kamu itu menggunakan itu nikmat gitu loh. Jangan kamu apa namanya uh, simpan begitu malah dalam hadis yang lain inallah jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu an yara athara ni'ma ala abdih Allah itu indah senang dengan keindahan dan Allah itu senang kalau melihat nikmat yang ada di hambanya tadi itu huh, eh, dirasakan oleh hambanya itu senang Allah Subhanahu wa taala makan Alhamdulillah. Inti nikmati makan tadi. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh senang Allah. Oh ya. Inti menghargai itu itu nikmat itu Allah itu senang begitu. Begitu juga Alhamdulillah kasih baju, kasih rezeki bisa pakai baju baru alhamdulillah. Itu Allah paling senang begitu. Jangan duit kan, kan simpan mari ngono bajunya sampai kumuh begitu. Ya. Wallahu alam. Termasuk juga fahadith ilmu. Kalau kau dapat ilmu, ajarkan. Ajarkan. Inti ceramah, inti nasihat, ma fisik. Jangan sombong yang penting. Tetap tawadu. Kenapa? Inti menyatakan nikmat Allah. Karena Allah berikan ilmu kepada kamu lebih daripada yang lainnya. Fahadith itu termasuk. Allah alam. uh, Fahadith ay akhbir. Ini sebetulnya di setiap fi'il tadi itu fa amal yatima fala takharhu wa amma sa'ila fala tanharhu kan gitu. Nah, kemudian yang tadi itu alam yajidka yatiman fa'awahu fa'awaka wajadaka dhallan fahadaka kan ono domir-domir wa hudifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al riayatan lil fawasil. Ya karena untuk bagian ayat-ayat supaya e, persis awa, hada, agna gitu. Hmm. Ada yang perlu dibahas? Tadi disebutkan sebelum Biksatur Rasul di situ adalah zaman fatroh. Hmm. Yang saya tanyakan bagaimana keimanan dari keluarga Rasulullah. Zaman fatrah itu adalah zaman yang sud yang jauh daripada kenabian. Ya. Kemudian ajaran seperti nabi Nabiullah Ibrahim itu sudah tidak diketahui dengan komplit begitu. Cuma mereka masih muwahhid. Seperti Sina Abdul Muttalib itu muwahhid. Nah, itu muwahhid. Cuma cara-cara peribadatan yang seperti Nabi Allah Ibrahim ya semampunya sudah. Hah? semampu semuanya tidak komplit begitu tidak komplit. Lah kalau ngikuti Nabi Musa, Nabi Isa nggak bisa karena itu Nabi Bani Israel, bukan Nabiul Ummah semuanya, Hah? bukan Nabiul Ummah itu nabinya Bani Isra, Bani Israel. Nah, adapun orang-orang yang benar-benar tidak tahu dianggap caranya itu Nabi Ibrahim, padahal itu adalah cara kekufuran, paham ya? Kalau di zaman Fatrah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula kata Allah. Aku tidak mengadab kaum sehingga aku mengutus rasul. Mereka tidak dikatakan kafir. Paham ya? Nah, kafir itu setelah mengingkari eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang iya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagian, tapi sebagian menyembah kepada Allah seperti ayah-ayahnya Rasulullah itu sampai ke atas itu mereka adalah orang mukminin wa tagallubaka fis fisajidin. Nah, kalau sudah sajidin berarti mukminin. Mana ada sajidin? Hah? Dikatakan bukan mukminin. Ya, wa tagallubaka fis sajidin ay tagabuluka min sajidin ila sajid kata Ibn Abbas. Ya. Fadhal. tadi dikatakan kona'ah. Apakah sama dengan ridho kona'ah e dan? Iya bagian daripada ridho itu kona'ah. Nah, tapi kona'ah tadi itu adalah ridho dengan yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah menyatakan al-gana'atu malun layan fat. Gona'ah menerima dengan bagian rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mal, ha? kekayaan harta yang tidak habis karena terus sampai ada di akhirat karena sebab guna itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tanya Habib, akhir-akhir ini banyak orang yang meminta-minta datang ke rumah-rumah itu untuk katanya untuk bantuan ini, eh, untuk eh, pembangunan masjid dan, dan sebagainya ternyata banyak informasi itu gunakan sendiri. Bagaimana mencikapi hal itu? Jadi ada memang beberapa hal yang harus kita sikapi. Pertama, kita ini mau membantu orang minta-minta. Tapi carilah orang yang minta-minta yang paling soleh, paling manfaat. Dikatakan oleh Nabi SAW, La ta'kul illa ta'amatagi wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan makan kecuali makanan orang yang bertakwa dan jangan memberi makan kecuali juga orang yang bertakwa. Eh. Yang kedua, jadilah kamu itu memberi, membantu sambil mendidik. Bukan membantu tapi tidak mendidik. Seorang peminta gimana caranya? tidak minta lagi. Karena itu kalau ngasih jangan ngasih untuk beli nasi satu bungkus. Misalnya kalau mampu ya. Orang itu gimana caranya bekerja supaya nggak minta-minta lagi? Ini mendidik. Karena itu dalam zakat tadi itu pembagian zakat itu sebetulnya bukan diijolno lima ngewan dibagi-bagi begitu. Orang yang punya utang bisa melunasi utangnya. Orang yang mau bekerja, tidak mampu bekerja, tidak punya biaya untuk pekerjaan, misalnya diberikan mesin jahit, dikasih modal untuk bekerja, sehingga yang berikutnya bukan menerima zakat tapi mengeluarkan zakat. Begitu seharusnya. Kalau itu dibentuk basis apa badan zakat itu. Seharusnya itu begitu. Hmm. Kemudian yang ketiga, cari orang yang punya harga diri. Orang ini perlu, perutnya lapar, tapi tidak minta dia, tidak membiasakan dirinya minta. Itu hebat itu. Ya sahul jahilu agniya minat taafuf, Wajahnya pucat, tapi tetap masih senyum. Kalau sekarang kan dipucat-pucatkan gimana caranya dirahmati kan gitu. Kemudian anak-anak kecil jangan begitu caranya dibiasakan orang tuanya duduk ada di trotoar, anaknya suruh minta-minta atau nuntun anaknya untuk minta, ini tidak mendidik anaknya ini, merusak moral anaknya dari bayi ini, dari kecil ini. Seharusnya minta itu malu disaksikan oleh anaknya. Lah kok bangga anaknya minta-minta. Tuh lihat bagaimana moral ini sudah bejat sekarang ini. Nah, jadi eh, karena itu eh, dalam hal untuk kita mengatur terbaiknya gimana ini bukan berarti tanhar ini bukan paham ya nah. Pak Ustadz mengulang pertanyaan minggu kemarin masalah patung itu yang tidak diperbolehkan patung itu dalam bentuk sempurna atau yang seperti di busana-busana itu Ustadz Anak kan sudah terangkan ada khilaf di situ. Ada menyatakan dimaksud patung itu al-ma'bud be. Yang disembah. Ada yang dikatakan itu gambar mutlak, gambar pak lukisan, patung semuanya tidak boleh. Ada lagi menyatakan yang sifatnya itu ada kehidupan. Lek kepala tok, masa mungkin ada orang hidup kepala tok? Kalau ada badan semuanya tidak ada kepala, masa mungkin itu semuanya? Paham nih ya? Nah, kenapa tidak mungkin hidup? Lukisan setengah badan tidak mungkin orang hidup setengah badan. Paham ya? Nah, ini. Ada lagi yang menyatakan yang ada dil, yang ada bayangannya. Berarti bentuk berbentuk. Hah? Berbentuk atau digantung seperti eh, apa namanya? Tabir yang ada gambar-gambarnya, paham ya? Yang ada bayangannya. Paham nah ini? Ada uh, lagi yang mengatakan oh itu yang dimaksud itu adalah sesembahan. Hasil banyak khilaf ada di situ. Ya? Ada khilaf ada di situ. Jadi eh, kalau di pemerintahan Islam itu ada yang disebut amil zakat. Itu memang mengumpulkan. Mengumpulkan zakatnya orang-orang diserahkan kepada dia, dia yang nanti memproses itu. Dia yang nanti memproses. Kemudian kalaupun kita sendiri membagi dengan uang zakat itu nanti dirupakan begitu. Eh, dan sikap sifatnya tadi itu bukan sifatnya adalah sebagai bentuk hadiah. Nah, kadang-kadang nah, kita merupakan sarung untuk hanya persenan itu dan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan itu sifatnya mendidik. Bisa. Ini seperti misalnya ada orang sakit dikasih zakat dirupakan obat, dibelikan obat sama dia dengan uang zakat tadi. Tak kasih ke zakat kamu ya, saya belikan obat gitu. Kasih tahu aja. Ini dari zakatnya kamu gitu. Nanti akhirnya nggak beli obat, beli rokok nanti kalau dikasihkan duit itu. Cukup ya. Ada satu cerita. Mungkin sudah saya menceritakan itu. Orang yang kaya punya istri yang cantik lagi tengah makan sama istrinya ada satu orang-orang eh, peminta ngetok rumah kasih makan aku dua hari aku belum makan tolong bantu aku cuma hati nggak rahmat ini pemilik si kaya tadi ini kalau war bentak-bentak diusir masa falatan hari ini ya dibentak-bentak diusir ngelihat wajah dan baunya inti udah selera makan anak turun kata dia. Enggak punya aturan, miskin nggak punya aturan, waktunya makan datang ke rumah orang diusir. Hancur sih hati ini hamba. Allah Maha tahu. Ini enggak syukur sama nikmat ini. Allah Maha tahu akhirnya mulai saat itu bangkrut, bangkrut, bangkrut sampai akhirnya utangnya menggunung. Sampai nggak punya pekerjaan, cekcok sama istrinya cerai. Rumah nggak punya. Saudara nggak menerima. Be apa mendaftarkan bekerja ke sana ke sini ditolak. Enggak ada jalan lain, minta-minta dia. Si kaya ini minta-minta. Minta sana nggak dikasih, minta sini nggak dikasih, sampai dua hari dia kelaparan. Masuk satu rumah yang megah Pak kasih makan saya pak kata dia. Dibalik oleh Allah. Persis orangnya mau makan sama istrinya saat itu. Akhirnya orang ini punya rahmat. Ngomong sama istrinya, gimana dek kita suruh makan aja ini dia. Kita kan masih kuat untuk dan bisa kita bisa beli, kita bisa masak lagi. Suruh masuk aja lah, suruh makan dia. Dibuka pintunya istrinya ketika melihat nangis. Nangis kaget si suami ini. Kenapa itu nangis? Anak ah, nangis kelihatan orang miskin ini. Maksudnya kamu apa? Ini mantan suami saya dulu tadi. Dulu pernah mengusir orang yang minta-minta kata dia. Sekarang dia jadi peminta-minta. Akhirnya si suami ini kaget. Astagfirullahaladzim. Inti tahun berapa cerai sama dia? Tahun sekian katanya. Oh, rumah kamu di sebelah sini ya dulu. Warnanya ini. Loh, kok tahu Anda? Iya, subhanallah. Itu saya dulu yang minta-minta tadi ya. Diwali sama Allah ya. Karena itu fala wa masailah fala tanahar Mungkin pemberi akan jadi peminta bentar lagi dia. Ah. Nah,